Keluarga Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. netra inate ing ta tomo lamun lara wong iku gampang gone antu Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Ah, iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Ya, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya... Orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Radu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-685 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai suara Norman sebagai Bajrawati, Kancalupi sebagai Lare Angon, Salman sebagai Puntal, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Indrawati dan Lare Angon segera mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kedua orang pemilik Raja Kalacakra itu mengambil jarak dan siap melontarkan serangan. Namun Brongot Wadas Lintang itu telah mempersiapkan diri pula dengan sebaik-baiknya. Ombak yang berdebur susul menyusul bagaikan ikut meramaikan suasana. kalian dia Seranglah aku. Kalian tidak perlu merasa sungkan. Aku tidak merasa keberatan kalian berdua mengeroyokku. Siapakah sebenarnya kau, Paman? Hah? Mengapa masih harus bertanya-tanya lagi? Baik. Maaf. Aku akan langsung menggunakan senjata. Hmm. Senjata apa yang kau pergunakan itu? Cambuk. Cambuk ini bernama Kiai Kail. Aku sebut Kail karena untuk mengayal seperti pancing. Siapa tahu yang terkait adalah nyawa paman. Sejak kapan kau bersenjatakan cambuk, Batrawati? Sejak kapan pun itu bukan urusanmu. Hei, apakah paman tahu bahwa sebelumnya aku tidak memiliki senjata ini? Baiklah, aku tidak keberatan. Mau bersenjata cambuk, pacul atau apapun, aku tidak keberatan. Bukan mau. Ayunan cambukmu luar biasa, Badrawati. Nampaknya kau akan sanggup membelah tanah dengan ayunan cambuk itu. Buka topengmu sebelum cambuk ini mengenai wajahmu. Aku justru ingin melihat bagaimana kau menggunakan cambuk itu. Paman Angun, serang! Ya. Menghilang. Siapa bilang? Aku di sini. Thank you. apa yang bukan main kisah lari Angon? Caramu menghindar luar biasa sekali. Kau seperti lenyap. Hah, aku tidak melenyapkan diri. Aku hanya menyelinap. Kau saja yang tidak melihat apa yang aku lakukan dengan jelas hingga mengira aku menghilang. <laughs> Kenapa kau tertawa? Ha? Aku tahu siapa kau. Siapa aku? Hanya seorang yang aku kenal mempunyai kemampuan seperti yang baru saja kau tunjukkan kepadaku. Paman mampu menyelinap dengan cara yang aneh. Paman menghindari ayunan cambukku dengan menggunakan ajian pengelimunan, meski hanya sekejap. Dan aku juga masih bisa mengenali suara paman. Siapa aku menurutmu, ha? Kau paman kamu suara. Sorot wadas lintang segera membuka caping dan penutup wajahnya. Orang itu ternyata memang benar suara adanya. Padrawati tersenyum gembira melihat dugaannya tidak keliru. Dan dengan senyum lebar, suara melangkah mendekati lare Angon. Bagaimana kau bisa mengenali aku secepat itu, Badrawati? Padahal aku telah berusaha mengubah suaraku dan juga penampilanku. Dari tadi sebenarnya aku sudah mengira kalau paman kamu suaralah orangnya. Kemampuan paman menghilang membuat aku berkesimpulan orang yang aku hadapi adalah benar paman kamu suara. Paman mempersoalkan cambuk yang aku pergunakan. Hanya orang yang mengenalku cukup baik sajalah yang tahu bahwa dulunya aku sudah menggunakan senjata cambuk aku segera menarik kesimpulan. Ki Brongot Wadas Keras <laughs> adalah paman kamu suara. Masih ada orang lain lagi yang menguasai Aji Panglimunan Patrawati. Dalam bentuk yang lain, aku yakinkan Arok atau Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi itu juga menguasainya. Kemudian Paman Parajikadi, yang pada saat ini aku ketahui berada di Singasari, jika paman para jikading itu juga mengajarkan aji panglimunan itu kepada orang lain, maka akan semakin banyak orang yang bisa menguasai ajian itu. Bagaimana kabarmu, Lari Angon? Ah, keadaanku baik, Kamswa. Namun rasanya aku tidak sabar lagi untuk bertanya. Mengapa kau bisa berada di sini? Sebuah titik terang yang sama yang menyebabkan kita bisa berada di sini, Lari Angon. Ah. Padahal sebenarnya kami merasa kebingungan, Paman. Mengapa? Waktu yang Paman berikan kepada kami telah habis. Seharusnya saat ini kami berdua kembali kepada Pukan Dandang Kandaga. Namun justru baru sekarang kami menemukan titik terang kedua-duanya. Kedua-duanya? Atas apa saja? Atas Trinetra yang ketiga. Dan atas kala cakra yang kelima. Saudara kami yang kelima mungkin akan kami temukan di Nusa Kambangan. Kalian berdua telah bertemu dengan Panji Sapra? Nampaknya kau malah sudah mengetahui nama orang itu, suara. Seseorang telah menceritakan pengalamannya kepadaku. Bagaimana ia bertemu dan bertarung dengan Panji Saprang di Padang Karautan. Siapa, Paman? Sri Baginda Amurwa Bumi. Ken Arok itu? Benar. Ken Arok telah bertarung dengan pemilik Raja Durga yang ketiga itu. Ken Arok dibuat kelabakan oleh ajian yang aneh. Jondo Birowo membuatnya kebingungan dan serba salah. Sekarang ceritakan, di mana kalian bertemu dengan Panji Sapra? Baru tadi pagi, Paman. Tadi pagi? Benar. Kami bertemu pula dengan Bibi Pinaka. Pinaka Swasti Ratu? Bagaimana ia juga bisa berada di sini? Katakan di mana? Di hutan Paman. Paman. jelas, Badrawati dan Lare Angon kemudian menceritakan pengalamannya kepada Kamaswara. Anak mentiang Temenggung Murtiwan Dawa itu memperhatikan kisah itu dengan cermat, seolah tidak ada sebuah kata pun dari cerita itu yang tercecer dari gendang telinganya. Dan manakala cerita itu berakhir, Kamaswara menghela nafas yang dirasakannya sangat berat. Kalian tinggalkan Pinaka saat ia bertempur dengan Panji Sapri. Benar, Paman. Bibi Pinaka memerintahkan kepada kami untuk segera meninggalkannya. Kau lihat Panji Saprang itu menggunakan ilmunya yang aneh itu? Iya. Wujudnya dua sosok bajang. Atau manusia kerdil mengeroyok Bibi Pinaka. Ia tentu berada dalam bahaya. Tidak, Kamiswara. Tidak bagaimana? Aku yakin bahwa benturan yang terjadi antara Pinaka dengan Panji Sapram itu telah terjadi berkali-kali. Keadaan itu justru merepotkan Panji Sapram karena mereka sama-sama memiliki Raja Mata Durga. Oh, iya, benar. Karena Arok yang dibuat kalang kabut oleh Panji Sapram itu tertolong oleh kemunculan Pinaka. Dengan demikian, Pinaka tentu justru mempunyai sebuah cara untuk menghadapi Condo Piro. Iya, dengan demikian, kau tidak perlu merasa gelisah. Bagaimanapun aku tetap merasa gelisah. Ah, baiklah. Marilah kita berbagi tugas. Kalian berdua pergilah mendahului ke Nusa Kambangan. Sementara aku akan mencoba menelusuri tempat yang kau sebut mentauk itu. Tapi tadi paman justru menghalangi niat kami untuk melintasi tempat ini. Aku sekedar menguji kesungguhan hatimu. Bagaimana Paman bisa mengetahui kami berada di sini? Sebuah kebetulan. Aku melihat kedatangan kalian berdua sejak tadi, ketika matahari belum tenggelam. Paman melihat kami berbicara dengan Paman Bendono itu? Iya, aku melihat dan ikut menyadap pembicaraan itu. Menurut yang aku dengar, apa yang diceritakan oleh Ki Bendono itu semuanya benar, Pak Patrawati. Saat ini di sebuah pulau kecil bernama Nusa Kambangan itu, memang terjadi hal-hal yang aneh. Itu sebabnya sudah benar arah yang kau tempuh. Bagaimana dengan si mata tiga itu, Paman? Apakah ia juga hadir di tempat itu? Durga para bandari. Aku tidak tahu berkeliaran di manakah orang itu. Namun damar tahun, ia aku lihat jejak-jejaknya. Oh, menarik sekali. Dan hal itu menunjukkan betapa di tempat yang bernama Nusa Kambangan itu tersimpan sesuatu yang penting. Paling tidak penting bagi Nyai Durga para bandari itu. Baiklah, lanjutkanlah perjalanan. Kelak aku akan menyusul dan berhati-hatilah. Jadi, Paman akan mencoba menemukan bibit Pinaka? Iya. Paman membawa kuda? Aku pinjam kudamu. Aku yakin kalian berdua tidak membutuhkan kuda itu dalam perjalanan yang akan kau tempuh. Jangan buang kuda yang seekor. Berikan kepada salah seorang nelayan di Parang Taritis. Mereka tentu akan merasa senang. Tidak, Paman. Tidak bagaimana? Aku akan menjual dengan harga yang lebih tinggi. <laughs> Terserah kau, Badrawati. Nah, kita berpisah. <coughs> kenapa Badrawati? Siapa yang mengira di tempat ini kita akan bertemu dengan paman kamu suara? Lalu, kau mengira dunia ini sempit? Iya. Kalau begitu, kau perlu membuktikannya Badrawati. Membuktikan bagaimana, paman? Iya. Kau perlu mengelilingi jagat raya ini. Kau sampai tua dan buyutan dan bahkan kemudian mati. Sejari jentik luas dari dunia ini baru kau tempuh. Dunia ini sangat luas, Badrawati. Kau lihatlah, lautan yang gemuruh itu. Kau bisa mengukur seberapa jembarnya. Seperti orang yang kurang pekerjaan saja, Paman. <laughs> Mari, Paman. Ayo. bukit yang lebat dengan berbagai pepohonan. Akhirnya Badrawati dan Lare Angon sampai di pesisir Parang Tritis. Ombak gemuruh lebih dahsyat. Beberapa rumah beratap rumpia memanjang di tepian laut itu. Nun jauh di sebelah barat, nampak dua buah perahu besar sedang membuang jangkar. kami pengembara ke sana. Namaku Lare Angon, dan ini adikku Badrawati. Kami ingin numpang bertanya. Uh, uh, kalian berasal dari mana? Kami dari Wedi ke sana. Di sebelah timur Prambanan. Oh iya, iya. Uh, namaku Buntal. Nah, apakah yang akan kau tanyakan kepadaku? Uh, kedua kapal layar itu akan berlayar kemanakah nantinya ke sana? Ke barat. Oh, ke barat? Uh, apakah kau akan menumpang perjalanan? Benar, Kisanak Buntal. Kami ingin menengok saudara kami di Cilacap. Kira-kira jika kami numpang kapal itu, apakah akan diperkenankan? Oh, asal kalian membayar, tentu diizinkan. Paman mau kuda? Uh, apa? Paman mau kuda? Uh, uh, kalian akan memberikan kuda itu kepadaku? Bagaimana seandainya kuda kami ini kami berikan kepada paman? Apakah paman akan merasa senang? Ah, senang sekali. Tentu saja senang. Kalau begitu, kuda ini aku berikan kepada paman. Paman boleh memilikinya, namun disertai dengan tanggung jawab. Uh, tanggung jawab apa? Kuda ini membutuhkan rumput untuk makanannya. Paman harus menyediakan rumput untuknya. Oh, uh, tentu, tentu. Hal itu aku mengerti. Paman tidak ingin mengucapkan terima kasih? Oh, iya, iya. Uh, uh, terima kasih. merasa gembira sekali. Sudah lama lelaki itu mengidamkan memiliki seekor kuda. Siapa menyangka, tanpa ada hujan dan tanpa ada angin, tiba-tiba datang dua orang lelaki yang berbaik hati dan memberikan seekor kuda kepadanya. Kuda itu kuda putih yang tegar. Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. gembira sekali. Sudah lama lelaki itu mengidamkan memiliki seekor kuda. Siapa menyangka tanpa ada hujan dan tanpa ada angin, tiba-tiba datang dua orang lelaki yang berbaik hati dan memberikan seekor kuda kepadanya. Kuda itu kuda putih yang tegar. Bibir buntal sampai bergetar. kasih di sana. Uh, mimpi apakah aku semalam? Di petang ini aku diberi seekor kuda yang bagus sekali. Tegar dan tentu bisa aku bawa berkuda berkeliling perbukitan. Kuda yang tegar dan bagus sekali. Tut, tetapi mengapa? Uh, apanya mengapa, Paman Buntal? Uh, mengapa kalian memberikan kuda ini kepadaku? Kuda ini harganya tentu saja mahal sekali. Aku serahkan kuda itu kepada paman agar binatang itu bermanfaat. Kami tidak membutuhkannya lagi. Pemilik perahu itu tentu keberatan jika kami membawa kuda. Uh, uh, kalian tentu kaya. Kenapa Kisana? Iya, hanya orang kaya yang memberikan kuda dengan cuma-cuma seperti ini. Bukan hanya kaya, akan tetapi juga baik hatinya. Orang kaya yang selama ini aku lihat bahkan sangat kikir. Tidak ada yang bersikap seperti ini. <laughs> kami bukan orang kaya, Kisanak. Iya, mungkin karena kami bukan orang kaya, maka kami tidak merasa eman atau sayang terhadap kebendaan. Di samping kami <laughs> ya, memang benar-benar kerepotan dengan binatang ini. Kuda ini tentu tidak bisa kami bawa dengan perahu. Uh, uh, terima kasih. Percayalah, Aku akan merawat kuda ini dengan sebaik-baiknya. Malam ini juga, aku akan mencarikannya rumput. Malam ini? Iya. Silakan saja, Paman. Telah seharian kuda itu aku tunggangi. Tentu membutuhkan rumput. Nah, Paman Bunta, kami mohon diri. Terima kasih. Selamat jalan. Terima kasih untuk pemberian kuda ini. Aku doakan semoga lancar rezeki dan kelak mendapat ganti kuda yang lebih baik lagi dari kuda ini bahkan mungkin lebih banyak. keterangan yang diperolehnya, Badrawati dan Lare Angon berhasil bertemu dengan salah seorang pemilik kapal. Orang itu berwajah seram, tubuhnya banyak dihiasi oleh rajah buatan yang berwarna kebiru-biruan. Matanya yang hanya satu menambah sangar perawakannya. Badrawati berdesir melihat tangan kanan orang itu putus sampai ke pangkal pergelangan. Dan sebagai gantinya terdapat tangan palsu dengan sebuah pengait. bicara. Ada keperluan apa kau denganku? Kaukah pemilik perahu itu? Perahu? Iya. Matamu tidak melek, kan? ha? Kapal sebesar itu kau sebut perahu? Maaf. Ha? Maaf jika aku salah sebut. Kaukah pemilik kapal itu? Iya. Mengapa? Kalau kau tidak keberatan, kami bermaksud menumpang kapalmu. Kemana tujuanmu? Kami akan pergi ke pantai Cilacap. ke Cilacap? Boleh? Boleh saja asal kalian membayar. Berapa kami harus membayar? Kau dengan bocah itu? Iya. 25 ringgit. Kalian mempunyai uang sejumlah 25 ringgit? Kalau kalian punya, kalian boleh naik kapal. sayang, aku hanya mempunyai sekeping uang. Akan tetapi terbuat dari emas. Ini, apakah nilainya kurang? Kalau lebih, Aku tentu berhak mendapat kelebihannya. Uh, boleh, boleh. Jangan khawatir. Kalian hanya membayar 25 ringgit. Tak lebih. Baiklah. Kapan kapal itu akan berangkat? Uh, besok. Besok? Iya, besok. hotel, Paman. <laughs> ah, mengapa kau tanyakan di mana kita akan tidur? Banyak tempat yang bisa mengantarmu meraih mimpi, Badrawati. Aneh sekali kalau tiba-tiba kau merasa manja dan mempersoalkan akan tidur di mana. Aku ingin membersihkan diri. Dan hmm. andai kata di antara pemilik rumah-rumah beratap rumbia itu, ada yang berbaik hati memberikan penginapan kepada kita. Hmm, aku akan berbaring di atas rerumputan itu saja. Kalau kau mau menumpang nginap di salah satu rumah, lakukan saja. Tetapi jangan lupa, Badrawati. Membayarlah dengan uang sisa kembalian tadi. Paman? Kenapa? Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu. Ah, iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Eh, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya Orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Jika pengait itu dihunjamkan ke perut, kemudian ditarik dengan kasar, bisa dibayangkan apa yang saya kira akan terjadi. Paman tidak memperhatikannya. Bahwa pada pengait itu terdapat darah yang kering. Tidak. Kelihatannya di samping kasar, Orang itu tentu sejenis pembunuh yang berdarah dingin. Jangan-jangan mereka sebenarnya bajak laut. Ah, apa dasarnya, Badrawati? Ah, hanya sebuah kecurigaan, Paman. Ah, kecurigaan belum tentu benar, Badrawati. Kecuali jika kau melihat langsung apa yang mereka perbuat. Lalu, mengapa kapal itu berangkat besok? Mengapa tidak sekarang saja? Ya, mereka tentu mempunyai semacam pengaturan waktu tidak bisa berangkat setiap saat, bukan? Ah, apalagi hanya karena menuruti keinginanmu. Ah, sudahlah. Aku akan menikmati suasana malam yang indah ini. Kalau kau bermaksud menumpang menginap di salah satu rumah penduduk itu, terserah kau. Uh, aku akan numpang mandi. Jangan lupa, belikan makanan untukku. Baik, Paman. bergerak terasa agak lambat. Badrawati mendekati salah sebuah rumah. Badrawati sempat memperhatikan secara khusus keadaan rumah itu yang sangat sederhana dan ditopang oleh tiang bambu beratap rumpia dan berpintu gedek. Kedatangan Badrawati ternyata sangat menarik perhatian pemilik rumah. Bajrawati, Paman. Aku bersama seorang pamanku hmm? dan menunggu datangnya waktu besok. Ah, panggil namaku Wiro Gandeng atau Paman yang saja. Nah, kau penumpang kapal itu? Benar, Paman Ganggeng. Lalu? Aku mempunyai uang ini, Paman. Hmm? Uh, maksudku, kalau Paman tidak berkeberatan, aku ingin menukar dengan makanan dan sekedar numpang mandi. Nah, mana pamanmu? Itu di sana. Mengapa tidak kau ajak kemari? Pamanku sedang menikmati suasana malam di tepi pantai. Uang dua ringgit ini nilainya cukup banyak. Lalu makanan apa yang kau inginkan? Kami hanya memiliki beberapa ekor ayam dan ikan-ikan kering hasil tangkapan kami di laut. Ada tengiri, ada cumi-cumi atau nus, ada juga ikan tongkol. Uh, Aku suka cumi-cumi, Paman. Nah, <laughs> ya, baiklah. Aku akan memerintahkan kepada anak gadisku untuk memasakkan untukmu. Nah, kalau kau bermaksud membersihkan diri, nah, di sana terdapat sebuah belik. Aku tidak mempunyai pakiwan. Semua orang di sini mandi di belik. Uh, apakah penduduk desa di sini tidak ada yang mempunyai pakiwan? Ah, uh, airnya asin, nak. Iya, airnya tentu asin. Ah, aku akan menyiapkan obor. Beli itu gelap sekali dan mungkin saja ada ular. Terima kasih, Paman. keluarga sederhana dan seorang anak gadis. Anak nelayan itu tentu banyak. Akan tetapi yang tinggal di rumah hanya anak gadisnya itu. Usianya nampak sedikit lebih tua dariku. Kulitnya hitam. Uh, mungkin karena setiap hari bergelut di mana panas matahari. Uh, akan tetapi giginya putih sekali. Ah, mengapa aku justru memikirkannya? Badrawati yang berjalan menuju ke sebuah bilik itu berhenti. Ketajaman telinganya justru menangkap sebuah pembicaraan yang menarik perhatiannya. Pemilik rumah yang baru saja didatanginya berbincang dengan istri dan anak gadisnya. Siapa anak kecil itu tadi, Ayah? Penumpang kapal. Bersama pamannya, ia menumpang kapal milik Kiparat Mawut. Bisa celaka nasib bocah itu, Ayah. Sebaiknya ayah memberitahu anak kecil beserta pamannya itu agar mereka bisa menghindari malapetaka. <sighs> Jika apa yang kita lakukan itu sampai ketahuan kibarat maut, kita akan celaka. Akan kemana mereka sebenarnya itu, Kakang? Aku tidak menanyakannya, Nyai. Jika mereka penumpang kapal, bagaimana mereka bisa turun? Ya, aku tidak tahu, Nyai. Mungkin benar apa yang dikatakan anakmu. Kau harus memberitahu mereka supaya mereka bisa menyelamatkan diri. Apa yang akan mereka alami atau nasib buruk orang lain itu bukan urusan kita, Nyai. Kadang tidak merasa kasihan. Kasihan. Ya, tentu kasihan, Nyai. Akan tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau begitu, aku yang akan memberitahu bocah itu, Ayah. Eh, jangan, Wantun. Membahayakan kita. Kalau pemilik kapal yang berangasan itu sampai mengetahui, weh, kita bisa celaka. Wah, kasihan bocah itu, Ayah. Bersama para penumpang kapal yang lain, tidak sadar dengan bahaya yang akan terjadi. dan anak gadisnya mencemaskan nasibku. Sebaliknya ayahnya tidak mau menanggung imbas sebuah risiko. menarik sekali. Kalau begitu, apa yang tidak beres di dalam kapal itu? Benar, kapal bajak laut seperti yang aku duga. Bagaimana Badrawati? Uh, eh, pemilik rumah itu baik hati kepadaku, Paman. Hmm? Dengan sekeping uang, dia bersedia memasak nasi untuk kita. Bahkan memberikan pilihan lauk. Apakah ayam atau ikan laut? Lalu, apa yang kau pilih? Ikan laut. Hmm? Cumi-cumi kesenanganku, Paman. Aduh. Oh, aku tiba-tiba merasa lapar, Badrawati. Akan tetapi, ada baiknya, Paman. Kesampingkan dulu rasa lapar itu, Paman Lari Awam. Aku menyarankan hmm? agar paman masuk ke dalam kapal itu untuk memeriksa ada apa sebenarnya di sana. Oh, kenapa Padrawati? Aku mendengarkan pembicaraan pemilik rumah itu, paman. Hmm? Dengan anak dan istrinya yang mencemaskan aku. Aku menjadi penasaran. Ada apa di dalam kapal yang sandar itu? Mereka tidak menyebut sesuatu? Aku akan mencoba mengorek keterangan lebih banyak lagi. Eh, baiklah. Aku akan menyelinap masuk ke dalam kapal itu, pada Badrawati. Indrawati dan Lare Angon memandang ke arah kapal yang bergoyang-goyang karena dipermainkan ombak yang terus bergulung susul menyusul. Pemilik Raja Kala itu kemudian berpisah. Lare Angon bergegas menuju ke arah ombak dan tanpa ragu-ragu sama sekali ia ambiur dan berenang. apa yang akan dilakukan oleh Lare Angon? Ada apakah sebenarnya di dalam kapal yang sedang membuang sauh di pantai Parangtritis itu? pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.